Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di Majlis ilmu. Mudah-mudahan Majlis kita di malam <coughs> Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali uh, pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk bab baru Kata beliau rahimahullah, "Adh-dhahiru wal muawwal." Bab tentang uh, adh-dhahir wal muawwal. al dhahir Al-Zahiru wal Mu'awwal Dalil yang zahir dan dalil, dalil yang mu'awwal Nah Kata beliau ta'riful zahir Definisi al-zahir ya. Al-zahiru Al-zahiru lughatan Al-wadihu wal bayinu ya. Kata beliau Al-Zahir secara etimologi, secara bahasa artinya al-wadihu wal bayyinu. Sesuatu yang jelas, sesuatu yang gamblang. Nah, sesuatu yang jelas, ya, yang gamblang, yang sudah bisa dipahami. Nah, wastilahan, adapun secara istilah, secara terminologinya adalah madalla binafsihi ala ma'nan rajihin ma'ah ma'ihtimali ghairihi. Adapun secara istilah dalil yang zahir itu adalah atau sesuatu yang zahir dal dari dalil ya ini adalah lafaz atau redaksi dalam dalam dalil baik dari dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kalau dikatakan itu adalah sesuatu yang zahir adalah madalla bi nafsihi ala ma'nan rajihin itu sesuatu yang menunjukkan makna yang rajih. Rajih itu yang kuat. Kalau lawan rajih, marjuh. Marjuh itu nggak kuat. Yang antara dua, rajih dan marjuh. Yang terpilih yang yang kuat adalah yang rajih. Yang tidak terpilih atau yang tidak kuat itu disebut sebagai marjuh. Nah, kalau dalil yang zahir itu adalah sesuatu yang e, menunjukkan makna yang rajih ya, binafsihi. Madalla binafsihi ala makna rajih, sesuatu yang menunjukkan makna yang rajih dengan sendirinya ya dengan dengan dirinya sendiri ya dengan lafat itu dengan redaksi itu ya menunjukkan ya makna yang rajih makna yang kuat dari antara dua makna atau lebih nah tapi mahtimali ghairihi bersama dengan ada kemungkinan yang rajih itu selainnya nah, berarti kan uh, eh, kalau ada di antara dua perkara ya salah satunya yang dikuatkan ya maka yang dikuatkan ini disebut sebagai rajih, sesuatu yang rajih. Nah, lawannya adalah merjuh. Tapi ada kemungkinan bisa bisa jadi itu yang benar, tapi ya dengan dengan indikasi yang kuat menunjukkan perkara yang tadi ini adalah yang rajih, kita katakan berarti ini adalah perkara yang dirojihkan, sesuatu yang yang rajih. Nah, Masya Allah Ta'ala. Taib ini secara istilah. ya Secara istilah. Karena nanti akan datang lagi uh, bab berikutnya nanti uh, tentang Nah. Ya. Baik, masih jauh ya nanti. Akan datang pembahasan tersendiri insyaallah taala. Nah, طيب ala ya ada yang hampir mirip dengan uh, sesuatu yang zahir yang disebut sebagai dalil yang zahir itu nas ya an nasu itu sesuatu yang jauh lebih zahir uh, lebih lebih bayin dibandingkan sekedar zahir nah masya Allah taala jadi secara bahasa seperti itu maknanya ya secara itu maknanya akan datang nanti insya Allah pembahasannya itu sendiri ya kalau uh, zahir itu sesuatu yang rajih tapi ma'ahtimali ghairihi ada kemungkinan selainnya. Nah, kalau uh, tidak ada kemungkinan lain, ya, itu ya itulah yang rajih, itulah yang yang tampak ya disebut sebagai ya sesuatu yang disebut dengan istilah an-nas. Nah, la yahtamil illa maknan wahid. Illa maknan wahidan. Nah. Masya Allah Ta'ala. Berikutnya kata beliau, misaluhu, contohnya, beliau sebutkan contoh supaya kita paham. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam contoh uh, nas atau dalil yang zahir itu ya. Contohnya beliau sebutkan di sini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tawaddau min luhumil ibil. Tawaddau min luhumil ibil. Berwuduklah kalian dari daging onta. Kalau ada orang yang makan onta, ya, umpamanya dia dia habis sholat habis sholat eh, habis habis berwudu, kemudian dia makan onta, maka batal sholatnya, uh, batal wudunya. Dia harus apa? Berwudu kembali kalau dia mau sholat. Nah, <coughs> perhatikan ketika Nabi bersabda tawaddu'u min humil ibil, berwuduklah kalian dari daging onta. Maka yang kita paham di sini secara zahirnya adalah wudhu syar'i. Ya karena kata wudhu dalam bahasa Arab itu bisa bermakna nawafah kalau secara bahasanya uh, eh, wudhu itu nawafah ke kebersihan, membersihkan sesuatu. Kalau umpamanya ada orang uh, habis kerja umpamanya ya, habis kerja kemudian uh, tangannya kotor, kemudian kita langsung ajak makan, ya kita kita katakan kepadanya, kita katakan kepadanya tawaddo. <coughs> berwudhu. Tawaddo maksudnya cuci tangan. Ya. Tapi di sini bukan cuci tangan ini maksudkan membersihkan tangannya. Tapi yang dimaksud di sini adalah wudhu syar'i. Itulah yang e, langsung kita pahami mutabadir fi zihin, yang langsung dipahami di, di, di e, terlintas di akal kita ketika Nabi mengatakan berwudhulah kalian dari daging onta. Kita langsung pahami. Oh kalau begitu siapa yang makan daging onta harus berwudhu kembali karena dianggap batal wudhunya. Nah, fa'inna al-za'hirah kata beliau al muradi bil wudhu'i ghuslul ghuslul a'da'il arba'ati ghuslul a'dha'il arba'ati ala sifat syar'iyyati. Karena yang zahir, yang tampak, yang jelas dari ucapan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah ya yang dimaksud dengan dengannya adalah berwudu ya yakni mencuci empat anggota wudhu sesuai dengan sifat syariah yang disyariatkan dalam Islam. Kan dalam Al-Quran disebut eh, fagsilu wujuhakum wa idiakum eh, dan seterusnya. Nah, Eh, ketika kita diperintahkan untuk berwudhu, berarti wudu yang dimaksud itu adalah wudhu syar'i yang ditetapkan dalam agama kita. Nah, dunal wudu illadhi huwa nadhafah. Bukan wudhu yang bermakna an-nadhafah, kebersihan. Saya sudah sebutkan tadi ya, karena kata wudhu itu bisa bermakna secara bahasa e, membersihkan. Ya, kalau ada orang kalau ada orang habis main tanah umpamanya dia habis pegang tanah ya atau dia habis ber, selesai beraktivitas tangannya kotor kita katakan tawaddo ya, berwudhu maksudnya cuci tangan ya cuci tangan baik itu bisa bermakna seperti itu nah tapi kalau dalam hadis ini ya ketika Nabi bersabda tawaddau min humil ibli berwudulah kalian dari daging onta maksudnya adalah berwudu syar'i nah baik sekarang kita lihat uh, definisi uh, al-zahir yang disebutkan oleh pengarang rahimahullah ma dalla bi nafsihi ala ma'nan rajihin mahtimali ghairihi kata beliau fa kharaja bi qaulina keluar dari definisi yang kami sebutkan dalla bi nafsihi ala ma'nan sesuatu yang menunjukkan dengan atas atas suatu makna dengan dirinya sendiri keluar dari al mujmal nah masalah eh, apa namanya definisi mujmal ini sudah kita bahas di pertemuan pertemuan yang telah berlalu nah dua bab ya atau nah satu bab sebelumnya. Sebelum bab ini pembahasan tentang al mujmal al-mujmal wal mubayyan. Ini sudah kita eh, bahas, tidak perlu kita ulangi. Nah, kenapa mujmal nggak masuk dalam definisi ta'rif ini? Ya, li'annahu la yadullu 'alal ma'na bi nafsihi karena mujmal itu tidak menunjukkan atas makna tertentu dengan dirinya sendiri. Ini dengan redaksi tersebut tidak menunjukkan makna satu makna. Ya, karena uh, sudah berlalu bahwasanya mujmal itu ya menunjukkan atas satu makna kalau ya ada selainnya yang digandengkan di dalamnya. Nah, masya Allah taala disebutkan oleh uh, pengarang rahimahullah taala. Nah, tentang definisi mujmal, ma yatawqafu fahmul murad minhu ala ghairihi, Itu sesuatu yang uh, maksud yang diinginkan dari dalil tersebut itu terhenti atau tergantung pada selainnya. Nah, artinya tidak bisa kita langsung pahami kecuali ada dalil kata lain yang menunjukkan hal tersebut. Nah, entah itu penjelasan tentang sifatnya atau penentuan uh, penentuannya, ta'innya, sifatnya atau kadarnya. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang telah berlalu. Nah, wa kharaja biqauli biqaulina rajihun atau rajihin al-muawwal keluar dari Eh, definisi yang kami sebutkan kata rajih ya adalah al-muawwal. Yani kata yang ditakwil. <coughs> Liannahu yadullu ala ma'nan marjuh laulal qarinah. Karena muawwal itu sesuatu yang menunjukkan atas makna yang marjuh. Ya. Laulal qarinah kalau sananya tidak ada qarinah. Ya, perhatikan saya sudah sebutkan tadi. Ya, kalau ada satu kata atau antara dua perkara yang satu kita kuatkan Ya, yang satu tidak kita kuatkan, nanti yang satu kita pilih, yang satu tidak, tidak tidak kita pilih. Yang kita pilih, yang kita kuatkan ini disebut sebagai sesuatu yang rajih. Ya. Yang tidak terpilih, yang tidak kita kuatkan itu disebut sebagai sesuatu yang yang merjuh sesuatu yang merjuh Nah, dalam definisi eh, apa namanya? al-zahir ya itu sesuatu yang menunjukkan ya makna yang rajih ya binafsihi dengan dirinya sendiri yakni dengan redaksi itu sendiri ya menunjukkan satu makna yang rajih tapi ihtimali ghairihi mahtimali ghairihi ada kemungkinan selainnya juga bisa demikian nah makanya beliau sebutkan wa kharaja biqaulina mahtimali ghairihi bersamaan dengan ada kemungkinan selainnya yang rajih ya an-nassus sharih an-nassus sharih ya dalil yang nas dan sarih tegas li'annahu la yahtamilu illa ma'nan wahidan karena uh, ya, an-nassus sarih itu tidak uh, yahtamil tidak ada kemungkinan lain kecuali hanya satu makna saja kalau ini kan ada dua kemungkinan <coughs> bisa jadi A atau bisa jadi B kalau kita kuatkan A ya itu namanya zahir ya sedangkan B disebut uh, ya sesuatu yang zahir dan yang kita rojihkan. Sedangkan yang B disebut sebagai sesuatu yang marjuh. Nah, kalau tidak ada pilihan, pilihan lain kecuali itu saja satu-satunya, maka disebut sebagai istilahnya an nasu sarih, an nasu as-sarih. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana hukumnya kita mengamalkan dalil yang zahir. Berdalil atau mengamalkan sesuatu yang zahir, baik itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Al-amalu bil zahir." Hukum mengamalkan dalil yang zahir. Ya, jadi mengamalkan zahir ayat atau hadis. Ya, kata beliau, "Al-amalu bil zahiri wajibun." Mengamalkan sesuatu yang zahir itu adalah wajib. Ya. Adalah sesuatu yang wajib. Yani wajib bagi kita untuk mengambil zahir nusus zahir nusus lahiriah eh, nas dalil itu wajib kita amalkan nah, sesuatu yang zahir eh, kalau kita terjemahkan ya secara lahiriah ya sesuatu yang jelas yang bayin sudah jelas secara bahasa nah jadi wajib kita mengambil atau mengamalkan zahir nusus lahiriah dalil baik itu ayat atau hadis nah berarti kan baik dalam urusan atau perkara an-nususul amaliyah al-khabariyah atau an-nususul amaliyah al hukmiyah. Nah, an-nususul itu al amaliyah al hukmiyah. Baik pengamalan terhadap zahir nusus ini ya. Dalam perkara dalil-dalil amaliyah khabariyah atau dalil-dalil uh, eh, ilmiah al-khabariyah atau dalil-dalil amaliyah hukmiyah Nah, eh, maksudnya begini. Ya. Dalil itu, ya, ada yang sifatnya al-ilmiyah al, al, al khabariyah ya, ilmu dan pengkhabaran, ya, ilmu dan pengkhabaran. Ada juga dalil itu, ya, sifatnya al-amaliyah al-hukmiyah tentang amalan dan hukum-hukum ya kalau yang pertama tadi ya seperti uh, ilmu atau kabar dari Allah tentang uh, sifat-sifatnya ya masya Allah taala demikian pula kabar tentang hari kiamat ya kita ambil secara zahirnya ya, kita imani kita amalkan secara zahirnya ya ketika Allah berfirman idza syamsu kuwirat ketika matahari digulung oleh Allah ya kita pahami seperti itu nah zahirnya Allah Maha mampu melakukan segala segala sesuatu. Nah. <coughs> Baik. Yang kedua, dalil yang sifatnya al-amaliyah al-hukmiyah. Dalil yang sifatnya tentang amalan dan hukum-hukum. Ya seperti hukum e, mencuri, e, hukum potong tangan bagi orang yang mencuri, ya kita ambil akhirnya. Ketika Nabi mengatakan e, Allah perintahkan untuk memotong tangan orang yang mencuri, maka kita katakan ya berarti orang yang mencuri dipotong tangannya. Tentunya nanti ada pembahasannya tersendiri dalam pembahasan fikih. Nah, kapan <coughs> dia di dia apa namanya? E, tangannya harus dipotong, berapa ukurannya dan seterusnya. Itu ada di pembahasan e, kitab-kitab fikih. Nah, baik. Masya Allah Ta'ala. Baik. Contoh dalil yang pertama tentang nusus an-nususul amaliyatul khabariyah dalil-dalil nas-nas dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan tentang ilmu atau khabar ya seperti uh, tentang sifat-sifat Allah ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 27 Allah berfirman wa yabqa wa yabqa wajhu rabbika jalali wal ikram maka kekal wajah Tuhanmu Zul Jalali wal Ikram. Yani wajah Tuhanmu zat yang maha mulia. Ya. Zat yang maha mulia. Zat yang maha terpuji lagi maha mulia. Perhatikan. Ayat ini menunjukkan, menunjukkan kepada kita Allah itu punya wajah. Ya. Zahirnya kita pahami Allah itu punya wajah. Tapi perhatikan ada kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam memahami ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Berarti kita tetapkan dari ayat ini, zahirnya Allah punya wajah. Dan wajah Allah itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak sama dengan dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluknya. Nah, karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, dalam surah Ashura ayat 11, Laisa kamithlihi syai'un, wahuwa sami'ul basir, wahwasami al sami'ul basir. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada satupun yang sama atau yang mirip dengannya. Artinya makhluk itu tidak sama dengan Allah. Ya, karena Allah khalik, pencipta makhluk itu beda dengan khalik. Ya. Kemudian Allah tetapkan wahwas samiul basir dan sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ya, pendengaran Allah tetapkan Allah mendengar, Allah tetapkan Allah melihat. Ya. Makhluk pun begitu, punya pendengaran, punya penglihatan, tapi pendengaran dan penglihatan makhluk tidak sama dengan dengan khalik yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengaran Allah dan pendengaran eh, pendengaran Allah eh, dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah tidak sama dengan tidak sama dengan makhluknya. Nah, masya Allah taala. <coughs> Demikian pula ya ketika Nabi bersabda yang yanzilu puna rabbuna taba wa ta'ala ila sama dunya sesungguhnya Tuhan kita Allah yang maha mulia itu turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia ya. turun itu dari atas ke bawah berarti kita yakini Allah itu turun ya maka kita mengimani sesuai dengan zahir lahiriah ayat tersebut ya kita katakan turunnya Allah kita imani turunnya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu subhanahu wa taala nah tidak sama dengan dengan makhluknya nah <coughs> karena ada sebagian orang-orang ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah orang-orang yang terkontaminasi dengan paham sesat ya jahmiyah demikian pula kaum mu'tazilah ya uh, uh, ahlul kalam, ahli filsafat, ya. Ketika mereka dapatkan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, mereka tidak mau imani atau mereka tidak mau memaknai, memahami secara lahiriahnya. Kenapa? Karena menurut logika mereka, ya, kalau kita tetapkan eh, sesuai dengan lahir, zahir ayat atau zahir hadis itu bisa menyebab, menyebabkan kekufuran kata mereka. Ya, seperti tadi contohnya Eh, Allah berfirman wa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram surah ar-rahman ayat 27 ya maka maha dan maha kekallah nah, wajah Tuhanmu kata mereka di situ bukan wajah bukan wajah Allah ya sedangkan eh, para ulama menjelaskan wajah yang dimaksud ya wajah Allah Subhanahu wa taala tidak boleh takwil kita pahami sesuai dengan lahiriahnya dan wajah Allah itu tidak sama dengan dengan makhluknya Nah, berbeda dengan mereka-mereka yang terkontaminasi dengan paham Jahmiyah ya atau yang semisal dengan mereka, mereka takwil ayat ini. Atau seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 5. Allah berfirman, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Sungguhnya Allah yang Maha Rahman itu istiwa di atas arshnya. Nah, nah, mereka katakan, "Oh, bukan istiwa yang dimaksud." Tapi yang dimaksud di situ adalah istaula, menguasai. Nah, mereka takwil dari lahir dari lahir lahiriah ayat ya, lahiriah dalil dari kata istawa, mereka takwil menjadi istaula. Ini nggak boleh. Nah, ya, ini tidak diperbolehkan. Maka kita pahami istawa, istiwanya Allah ya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, adapun kalau mereka mengatakan e, e, mengimani e, zahir nusus atau lahiriah ayat-ayat atau lahiriah hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, kata mereka itu berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk. Subhanallah. Ya, padahal tidak seperti itu konsekuensinya. Ya, tidak seperti itu konsekuensinya. Nah, ketika kita menetapkan <coughs> sesuai dengan lahiriah ayat tersebut, ya, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang kaifiatnya ya kita tidak tahu kaifiatnya. Bagaimana tata caranya kita nggak tahu. Tapi ketika Allah mengatakan Eh, Ar-Rahmanu al arsyistawa Allah itu istiwa di atas arsnya, maka kita tetapkan sebagaimana adanya, sebagaimana lahiriahnya. Kenapa kita wajib mengamalkan zahir ayat atau zahir hadis, zahir nusus, lahiriah, eh, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah kata beliau, "Li'anna hadhihi tariqatus salaf." Nah, karena ini adalah tariqahnya salaf. Nah, Masya Allah Ta'ala. Inilah jalannya salaf. Ya, kalau ada yang mengatakan salaf juga mentakwil ya itu nggak benar. Ya itu dibantah juga oleh para ulama. Nanti akan datang pembahasannya tersendiri insya Allah taala. Nah, yang intinya eh, para ulama as-salaf itu tidak mentakwil. Nah, tidak mentakwil. Ya, kalaupun ada eh, kata takwil yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, maka takwil yang dimaksud di situ adalah tafsir. Ya, takwil yang dimaksud adalah tafsir, bukan takwil yang bermana tahrif sebagaimana tahrifnya kaum Jahmiyah, Mu'tazilah dan Al-Haruriyah ketika mereka mengatakan Ar-Rahmanu al arsy istawa, oh, istawa di situ maksudnya istaula, menguasai. Nah, ini apa namanya tahrif ya dan dan tidak seperti itu jalannya para para ulama ussalaf. Nah, karena para ulama ussalaf dahulu mereka mengatakan ya, tentang ayat-ayat dan sifat-sifat Allah mereka katakan amir ruha kama ja'at biarkan sebagaimana adanya jangan ditawil Sebagian orang-orang yang suka mentakwil ini, kenapa mereka mentakwil? Karena di kepala mereka itu sudah ya mentasbih menyamakan Allah dengan makhluk. Contoh, ketika uh, Allah berfirman dalam surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah yang maha rahman itu istiwa di atas arusnya. Istiwa di atas arusnya. Nah, istiwa dalam dalam bahasa Arab disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu nggak lepas dari empat makna. Bisa bermakna al-ulu, wartafa'a, wa wa istaqarra. Nah, dua yang paling masyhur ya, dua yang pertama yang paling masyhur. Nah, sebagian mereka yang suka mentakwil ayat-ayat Allah dan sekaligus mereka menolak sifat-sifat Allah, mereka katakan kalau kita katakan Allah itu istiwa di atas arsh, ya. Kalau kita katakan Allah itu beristiwa di atas arsh, berarti kita eh, menyamakan Allah dengan makhluk kata mereka. Kenapa? Karena kalau namanya istiwa itu berarti Allah butuh arsh kata mereka. Ya. <laughs> Padahal tidak seperti itu konsekuensinya. Ya. Jadi ketika mereka eh, sebelum sebelum mereka mentakwil sehingga konsekuensinya mereka menolak sifat-sifat Allah sebelum proses mentakwil itu ya terjadi tasbih terlebih dahulu dalam kepala mereka. Ya. Mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, Masya Allah taala. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah para eh, ulama ussalaf mereka tidak mentakwil mereka mengimani sebagaimana adanya. Makanya dahulu Al-Imam Malik rahimahullah taala ketika beliau e, ditanya ada seorang yang bertanya kepada beliau tentang Ar-Rahmanu al arsyistawa. E, eh, wahai Imam Malik, kaifastawa? Bagaimana Allah istiwa? Imam Malik merah wajah beliau, ya beliau marah. Kemudian beliau mengatakan istiwa itu maklum, dipahami maknanya dalam bahasa Arab. Ya. Wal kaifu majhul sedangkan kaifiatnya majhul tidak dipahami. Wal iman bihi wajib. Beriman tentangnya wajib. Wassu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang kaifiatnya adalah adalah bid'ah. Kata para ulama, ucapan Imam Malik ini menjadi patokan parameter ya dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat eh, dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, ya. Ketika Allah kabarkan Allah Subhanahu wa taala istiwa atau Allah itu turun, ya, Allah Subhanahu wa taala ya eh, sebutkan tentang sifat-sifatnya, ya kata para ulama, ya, Sifat-sifat itu maklum, ya, dipahami maknanya, akan tetapi tidak dipahami kaifiatnya. Kaifiatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak jelaskan. Maka kita tidak tahu kaifiatnya. Sedangkan mengimani tentang sifat-sifat tersebut wajib. Wassu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Ini berlaku untuk semua sifat-sifat Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Baik, sekarang beliau kasih alasannya. Kenapa mengamalkan Eh, zahir ayat, zahir nusus, ya itu wajib kata beliau. Wali annahu yang pertama karena itu adalah jalannya salaf. Perhatikan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, salaf para ulama salaf itu mereka mengisbat ya mengisbat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat-sifat Allah sekaligus menafikannya dari ya, menyamakannya dengan makhluk. Nah, jadi mereka tetapkan sifat Allah tapi tidak sama dengan dengan sifat makhluknya. Ya. Mengamalkan zahir dalil, zahir nusus dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu wajib, ya. Karena itulah jalannya salaf ini yang pertama. Yang kedua, wali annahu ahwaf. Karena itu lebih berjaga-jaga, ya, lebih lebih selamat, ya. Masya Allah taala. Kalau ada orang yang mentakwil nas baik itu ayat atau hadis Nabi Alaihi Wasallam ya nanti dia akan ditanya nanti pada hari kiamat bisa bisa saja dia, dia ditanya nanti pada hari kiamat ya apa yang membuat engkau mentakwil seperti ini kan begitu ya. tapi kalau dia tidak mentakwilnya dia memahami sesuai dengan lahiriah nas tersebut ya insya Allah taala dia akan selamat makanya kata beliau waliannahu ahwat lebih selamat ya karena dia imani sesuai sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabari. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu Allah arsyistawa dia katakan sami'na wa ta'na. Ya, kami imani dan kami taati. Allah istiwa di atas arsy. Selesai. Ya, gak perlu dia pakai logika, dia bantah sana, bantah sini. Dia katakan Allah enggak di langit karena ada ayat-ayat yang lain. Ya, dibawakan syubhat-syubhat kaum Jahmiyah ya, yang menafikan sifat uh, tingginya Allah Subhanahu wa taala dan menafikan sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka-mereka ini terkontaminasi dengan paham pahamnya kaum Jahmiyah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, wa abra'u dimmah, Wa abra'u dimmah, dan itu lebih melepaskan tanggungan atau beban. Ya. Masya Allah taala. Karena seorang hamba ketika dia mengamalkan ayat atau hadis Nabi SAW sesuai dengan zahirnya, bari ad itu terlepas beban dan tanggung jawabnya. Selesai. Ya. Dan itu akan menjadi hujah baginya nanti di sisi Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya, karena eh, dia sudah memahami sesuai dengan eh, kaidah-kaidah bahasa Arab dan dia mengamalkan sesuai dengan lahiriahnya. Selesai. Ya. Ini yang ketiga. Uh, afwan yang nah. Kemudian yang keempat wa aqwa fit ta'abbudi wal inqiyad dan ini lebih kuat ya dalam beribadah ya ta'abbud. Naam mendekatkan diri kepada Allah wal inqiyat dan ketundukan ya kalau ada orang ya ketika ada ada ada, ada dalil dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. <coughs> eh, contohnya tadi dalam sifat, sifat uh, eh, tentang sifat-sifat Allah ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa Allah itu Allah yang Maha Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu istiwa di atas arsnya dia langsung mengimani dan dia beribadah bertakarruf kepada Allah dengan hal tersebut dia imani Allah Subhanahu wa taala ada di di langit. Nah, makanya dahulu ketika eh, ada seorang budak ya, Jariah Jariyah itu budak perempuan miliknya eh, sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Jadi waktu itu budak itu hilangkan satu kambingnya. Hilang kambingnya satu. Ya, maka eh, sahabat Muawiyah Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu memukul budak tersebut. Karena beliau merasa bersalah, akhirnya beliau adukan laporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW perintahkan datangkan budak perempuan itu. Ya, maka Nabi SAW tanya ketika budak itu sampai datang, tanya, Aina Allah? Di mana Allah? Budak itu mengisyaratkan tangannya sama di langit katanya. <coughs> Kemudian Nabi tanya lagi, Waman anak siapa saya? Kata budak tersebut, Anta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau adalah Rasulullah, Rasulnya Allah. Kata Nabi SAW, I'tiqha fa innaha mu'minah. Nah, bebaskan dia karena dia adalah seorang seorang wanita yang beriman. Nah, perhatikan, ya. Ketika dia dia dia mengimani zahir nusus, ya, kata beliau di sini, ketika dia mem, seorang hamba mengimani zahir nusus lahiriah dalil yang ada, ya itu lebih menguatkan dia dalam ta'abbud dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita melihat kaum muslimin ketika mereka berdoa, beribadah kepada Allah, terkhusus ya dalam kondisi-kondisi yang mereka sangat-sangat membutuhkan Allah, ya dia akan berdoa ya seorang hamba itu akan berdoa dia berdoa ya dia angkat tangannya dia dia, dia ditadahkan tangannya ke atas dan minta kepada Allah nah jadi lebih lebih kuat tentunya ya coba bandingkan kalau ada orang yang menafikan Allah itu di atas langit di atas arsnya tinggi di atas seluruh makhluknya dia nafikan hal tersebut dia katakan Allah ada di mana-mana dan seterusnya bagaimana dia mau berdoa kepada Allah nah akan melemah ta'abbudnya uh, ubudiahnya kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala kan begitu nah Apalagi kalau dalam sujud, ya dia selalu baca Subhana Rabbiyal A'la. Kita kan kalau sujud kita baca apa? Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang A'la, yang maha tinggi. Tinggi di mana ya? Di atas. Bukan di mana-mana, kan begitu. Nah, yang kedua wal anqiyat wa aqwa fit ta'abbudi wal anqiyat itu lebih menguatkan seorang hamba dalam ber, beribadah kepada Allah dan al inqiyat. Inqiyat itu ketundukan. Ya, makanya saya sudah sebutkan tadi sifat seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika mendengarkan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Ya. Enggak usah ditawil macam-macam kemudian bawakan apa namanya logika-logika filsafat yang busuk logika logika logika logika logika filsafatnya menyesatkan kemudian dia tolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya nggak perlu seperti itu. Seorang mukmin tidak seperti itu. Seorang mukmin dia langsung mengatakan, seorang mukmin yang baik dia mengatakan sami'na wa ta'na. Ketika Allah uh, berfirman Ar-Rahmanu Allah arsyistawa dia imani. Ketika Nabi bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya." Tuhan kita yang maha mulia itu, yang maha suci itu turun ke langit dunia. Ya kita imani. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Ya. Dan turunnya Allah tidak sama dengan dengan makhluknya. Ini akan lebih ya jadi orang yang memahami lahiriah hadis, lahiriah ayat, itu lahiriah nusus itu akan menambahkan engkiatnya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan orang-orang yang yang yang tidak memahami lahiriah nusus ya, dari kalangan ahlul filsafat ya dan banyak dalam kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang kondisi mereka di akhir kehidupan mereka ya, itu berada dalam penyesalan ya berada dalam kesedihan mereka menyesal ya kenapa mereka tidak uh, mengimani ayat-ayat tersebut sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh para ulama salaf terdahulu ya karena mereka dalam hidupnya selalu mentakwil ya mereka tidak mau ambil lahiriah nusus ya karena menurut logika mereka yang sempit kalau kita tetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan lahiriahnya itu menyebabkan uh, berkonse berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk kalau begitu bisa menjurus kepada kekufuran. Ini menurut logika mereka yang sempit. Tapi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mengamalkan lahiriah nusus itu wajib. Ya. Seperti baik itu nas nusus dalam eh, apa namanya? Al-amaliyah al-khabariyah tentang ilmu dan kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala baik itu tentang akhirat ya, tentang surga dan neraka dan seterusnya atau tentang diri Allah, tentang sifat-sifat Allah ya itu akan menambahkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, jadi dia, dia imani sesuai dengan lahiriahnya atau dalil-dalil yang berbicara tentang eh, apa namanya? hukum-hukum ya, amalan. Ya, seperti tadi contohnya eh, masalah potong tangan umpamanya. Nah, maka kita imani sesuai dengan dengan zahirnya. Nah, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahfus syawarib Wafarul liha potong kumis kalian dan biarkan jenggot-jenggot kalian maksudnya para laki-laki ya laki-laki Nabi mengatakan Nabi SAW bersabda ah syawarib potong kumis-kumis kalian dipendekkan nah wafarul liha dan biarkan jenggotmu jenggot-jenggot kalian ini biarkan tumbuh jangan dipotong jangan diapa-apain nah masya Allah taala ini lahiriahnya ya kita diperintahkan oleh Nabi untuk memotong kumis dan memelihara jenggot Ya jangan ditakwil-takwil lagi. Oh, itu kan yang dimaksud untuk untuk begini dan begitu. Gak usah seperti itu. Nah, jadi kita mengamalkan sesuai dengan uh, zahirnya. Nah, ini pembahasan tentang zahir. Berikutnya beliau akan masuk dalam definisi al-muawwal. Akan datang nanti insyaallah taala penjelasannya di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Eh, bermanfaat, kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan taufik yang kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di di akhir kehidupan kita dan semoga Allah kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini.